Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azdani wazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ahu. Na barakallahu fikum. Kita lihat apa kata beliau. Rabi'an yang keempat Al-mukhalifuna fil qada'il qadar. Kelompok-kelompok yang berseberangan berkaitan masalah ketetapan dan takdir Allah taala. Ternyata ada kelompok-kelompok sesat di sana yang tidak mengimani terhadap takdir. Padahal takdir itu adalah rahasia siapa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Kita lihat kelompok siapa saja? Khalafa fil qada'i wal qadar ta'ifatan mutanaqidatan mutanaqidatan yang menyelisih dalam masalah qada' wal qadar. Eh, kelompok yang berseberangan dalam masalah al-qada' wal qadar, dua kelompok yang saling kontradiksi, berseberangan. Paham ya? Dua kelompok yang saling apa? Kontradiksi berseberangan. Kita lihat al-qadariyah wal jabriyah. Ini ingat-ingat. Dua kelompok ini jadi antum ini pentingnya belajar seperti ini tahu. Nanti memang kitab ini kita bikin silsilah. Setelah ini nanti kita masuk lumatul i'tiqad, ketemu lagi siapa qadariyah sampai siapa jabriyah. Nah, dua kelompok ini kita lihat. Al-qadariyah tuh pertama, alladzina yanfunal qadar summu bil qadariyah. Perhatikan ini. Qadariyah itu kelompok yang mereka meniadakan takdir. Mereka dinamakan dengan al-qadariyah. Jadi menurut mereka bahwasanya perbuatan hamba itu ciptaan hamba itu sendiri, gak ada keterkaitan dengan kehendak Allah taala. Hamba menciptakan perbuatan sendiri, berbuat bertindak sesuka dia. Tidak ada keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah kodarnya, Pelopor, pemimpin pertama kali yang mencetuskan pemikiran kodariah ini, nah barakallahu fikum siapa? kita lewati kemarin. Ma'bad al-Juhani. Di mana itu? Di Basrah. Zamannya siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Na'am barakallahu fikum. Ingat-ingat ya, sampai-sampai Qadariyah ini dijuluki dengan apa? Gelarnya tuh Qadariyahnya apa? Antum? Majusi hadil ummah ingat-ingat. Gelarnya adalah Majus hadil ummah. Majusinya umat ini. Lah kenapa digelari Majusi? Karena Majusi berkeyakinan bahwasanya di alam semesta ini ada berapa pencipta Husain? Dua pencipta, apa dan apa? Ewa, sudah benar dua pencipta. Orang-orang Majus meyakini di alam semesta ini ada dua pencipta. Apa dan apa? Ingat nggak? Ewa, Dibantu. Ah Yusuf. Ewa, Nah, barakallahu fiikum. Antum bantu. Pencipta kebaikan, pencipta kejelekan. Khaliqus syarr, khaliqul khair. Pencipta kebaikan, pencipta kejelekan. Pencipta kebaikan menurut mereka apa? Hah? An-nur atau cahaya. Pencipta kejelekan menurut mereka apa? Kegelapan atau adzulmah. Nah, qadariyah itu kenapa diserupan majus? Qadariyah mengatakan bahwasanya masing-masing hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Berarti meyakini bahwasanya semua itu Allah gitu loh. Semuanya pencipta. Lebih parah enggak? Lebih parah Rasulullah mengatakan al-qadariyatu majus hadil ummah immatu in mari inna barakallahu fikum eh, apa itu? In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tasba'u janazatahum. Artinya apa? Qadariyah itu majusinya umat ini kalau sakit enggak usah dijenguk. Kalau mati enggak usah diantar jenazahnya katanya. Kata Rasulullah SAW karena majus umat ini kalau majusi sudah jelas kafir kan? Nah, barakallahu fikum itu qadariyah. Allah musta'an. Pemimpinnya siapa tadi? Ma'bad al-Juhani. Wa awwalu man qala dzalika Amr bin Ubaid. Ini termasuk apa? Termasuk kroto-krotonya bisa dikatakan pengikut-pengikutnya Nah, pertama kali yang mengatakan dengan ucapan tersebut ini tentunya setelah Ma'bad al-Juhani ya, adalah Amr bin Ubaid wa Wasil bin Atha. Ternyata Mu'tazila, perhatikan ya. Mu'tazilah itu dalam masalah takdir ngikutin Qadariyah gitu caranya gitu. Mu'tazila itu dalam masalah takdir ngikutin siapa? Qadariyah. Amr bin Ubaid ini temannya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini adalah sosok yang terkenal karena pandai bicara Pandai bicara, kalau bicara nggak usah tanya sudah. Pandai pokoknya dia. Tapi satu kelemahannya, tidak bisa mengucapkan huruf apa? Eh? La mana? Ra, paham ya? Enggak bisa utang huruf ra. Ini ini muatun atau ingatkan ya, muatun atau ini kalau huruf ra nggak bisa dia. Ra itu nggak mau dia. Burun, qamhun. Kalau dulu bilang burun, Sematan gandum dia plesetkan dengan lapat yang lain artinya sama. Qamhun. Pandainya di situ pandainya ya, cuman ingat-ingat. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, "Utu zakaan, wa lam tu zaka'an." Mereka diberikan kecerdasan tapi enggak diberikan kesucian hati. Itu bahaya sekali. Cerdas tapi hatinya enggak suci itu hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Sekarang banyak kan ahlu bidah wa yang pandai bicara? Banyak. Orang banyak tertipu, eh? banyak juga yang terkena Nah, terpengaruh dengan ucapan-ucapan mereka karena anda bicara tadi itu. Ini Wasil atau pemimpin Mu'tazilah, pemikirannya Qadariyah, bayangkan itu. Wa'tazala majlisal Hasan al-Basri, yang mana dua-duanya nah barakallahu fikum menyendiri dengan pemikiran di majelisnya Hasan al-Basri. Pemikiran apa yang Fajri? Pemikiran apa yang dibawa oleh Wasil dan Amr bin Ubaid di majelisnya Hasan al-Basri? Naam, pemikiran sahibul kabira fi manzilah bainal manzilatain. Pelaku dosa besar itu berada di suatu tempat di antara dua tempat. Enggak mukmin, enggak kafir. Oh, di antara dua tempat. Bagaimana cara menghukumnya? Di antara dua tempat. Kalau meninggal dunia dikuburkan di kuburan kaum muslimin bukan muslim, dikuburkan di kuburan kaum orang kafir juga orang kafir, terus tengah-tengah jalan gitu. Itu orang-orang apa Mu'tazilah, meyakini pelaku dosa Pelaku dosa besar itu enggak mukmin kafir, tapi berada di antara dua tempat. Allahul musta'an. Na'am barakallahu fikum wa jazakumullah. Fal qadariyatul ladina nafa'ul qadar humul mu'tazilah. Qadariyah yang sampai batasan meniadakan takdir itu adalah Mu'tazilah. Wasil bin Atha' al-Mu'tazili. Pemimpin Mu'tazilah siapa? Wasil bin Atha' al-Mu'tazili. Pandai bicara, jago bicara, tapi enggak bisa mengucapkan huruf ra. Paham ya? Enggak bisa mengucapkan huruf ra. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wa qalu innal 'abda yakhluqu fi'la nafsih. Orang-orang Qadariyah ini, Mu'tazilah Qadariyah ini mengatakan hamba itu menciptakan perbuatannya diri sendiri. Hamba menciptakan perbuatan perbuatannya diri sendiri. Berarti pencipta banyak sekali gitu loh. Itulah sisi keserupaan dengan Majusi. Majusi mengatakan dua pencipta dalam alam semesta ini. Khaliqul khair, khaliqus syarr. Pencipta kebaikan, pencipta kejelekan. Pencipta kebaikan adalah cahaya, an-nur. Pencipta kejelekan adalah az-zulmah kegelapan. Itu Majusi. Nah, kalau Qadariyah mengatakan masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Berarti banyak enggak pencipta? Banyak. Ini versi Qadariyah. Allahu musta'an. Wa innal amra unuf. Nah, ini penting nih. Sesungguhnya semua perkara itu unuf. Apa itu unuf? Kita lihat. Unuf itu maksudnya adalah sesuatu perkara yang terjadi ini Allah taala tidak mengetahuinya kecuali setelah terjadi. Kecuali setelah terjadi antum duduk di sini, Allah taala enggak tahu. Kecuali setelah duduk. Nah itu maknanya makna daripada al unus Lam yuqaddirhullah fa'afalul ibad humul ladina yujidunaha istiqlalan. Maksudnya perbuatan-perbuatan itu Allah taala enggak menakdirkannya. Allah taala mengetahui setelah terjadi. Maka semua perbuatan hamba merekalah yang mewujudkannya setara sendiri-sendiri. Laisa lillahi fiha irada wala masyiah. Allah taala enggak punya kehendak, enggak punya keinginan. Walidzalika summu bil qadariyah. Oleh karena itu mereka dinamakan dengan apa? Al qadariyah. Wa makna hadza, maknanya ucapan ini annal abda yakhluqu fi'la nafsihi, bahwasanya hamba menciptakan perbuatannya sendiri fayakunu asbat khaliqaini ma'allah Fayakunu asbata khaliqina Allah. Akhirnya qadariyah dikatakan apa? Menetapkan banyaknya pencipta bersama Allah Ta'ala. Lebih parah dengan apa? Lebih parah daripada majus. Kalau majus itu cuma dua saja. Tapi kalau qadariyah banyak. Nah, Allahu musta'an. Wallahu huwal khaliq jalla wa ala wa masibahu fa Allah taala adalah pencipta, ada selainnya adalah apa? makhluk. Kita semuanya adalah alam. ha? Jadi kita ini semua adalah alam. Alam itu apa alam itu? Alam semesta itu apa? Eh? Dunia. Ya. Bumi ini. Langit bukan? Eh? Semuanya ya. Nah, sebutkan oleh Imam Al-Mujaddid rahimahullah taala dalam kitab al usul Salatah, apa itu? Apa itu alam? Wa kullu ma siwallahi fa wa kullu ma fa wa alam wa ana wahidun mindari dzalikal alam. Semua selain Allah taala itu alam semesta. Dan aku termasuk alam semesta tersebut. Na'am barakallahu fiikum. Adapun rinciannya kita tunda pada pertemuan yang akan datang karena lumayan panjang barakallahu fiikum. Nasallahu alaihi wasallam afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.